kita adalah hati yang Qalbun salim Allahumma amin Sebelumnya Ini ada yang titip tiga buku Untuk kuis Supaya memudahkan Pertanyaannya sekarang saja Ditulis, dijawab, diserahkan ke sini Yaitu jawabannya ditulis di kertas Disertai nama, alamat Dan nomor yang bisa dihubungi Nama, alamat Nomor yang bisa dihubungi Kemudian ada tiga pemenang Ikhwan akhwat dicampur saja jadi satu Pertanyaannya kemarin telah dijelaskan tentang tiga macam hati apa saja. Ya, kemarin telah dijelaskan tiga macam hati apa saja, tiga macam hati itu. Ya, jawabannya nanti ditaruh di depan, kemudian di akhir kajian nanti dicari siapa pemenangnya. Kajian kita pada sore hari ini adalah tentang alamatu maradil qalbi wasihatihi Tanda-tanda sakitnya hati dan sehatnya. Jadi tanda hati itu dikatakan sebagai hati yang sakit dan hati yang sehat apa saja. Ada kalanya hati itu sakit Bahkan penyakitnya semakin parah Tapi pemilik hati itu tidak tahu Pemilik hati itu tidak pernah merasakan Yang lebih parah lagi Hatinya bahkan mati Pemiliknya juga tidak menyadari Kalau hatinya itu mati Tanda hati yang sakit atau hati yang mati yaitu dia melakukan kemaksiatan-kemaksiatan berbuat maksiat ini itu seakan-akan biasa-biasa saja tidak pernah merasa terluka oleh perbuatan maksiat-maksiat itu maksiat kok seakan-akan biasa-biasa saja seperti tidak ada apa-apa Kemudian juga dia tidak mempunyai ilmu agama Tidak ngerti Tidak paham Sehingga tidak bisa membedakan Mana yang hak, mana yang batil Itu pun dianggap Biasa-biasa saja Tidak merasa sama sekali dia Karena Kalau hati itu hidup Begitu ada kotoran-kotoran yang masuk Dia akan merasakan Demikian pula ketika dia tidak tahu kebenaran, dia akan merasakan. Itu hati yang hidup. Jadi ini cara mendiagnosa hati. Apakah kita selama ini terjerumus dalam kemaksiatan tapi kok seakan-akan biasa-biasa saja, tidak merasa, seakan-akan tidak ada apa-apa. Ini berarti hati sudah sakit. Kita tidak tahu kebenaran, nggak punya ilmu, nggak paham, nggak ngerti, biasa-biasa saja, tidak merasa apapun. Ini adalah hati yang sakit. Karena kalau hati yang hidup, begitu berbuat maksiat benar-benar membekas, terluka. Cuman lukanya beda dengan luka badan. Kalau badan kita terluka, terjatuh, kelihatan keluar darah. Sehingga kita sibuk mencari obat Obat ini, obat itu Hati juga terluka Satu maksiat terluka hatinya Tambah berat maksiatnya Tambah berat lukanya Kenapa kita tidak segera mencari obatnya Seakan-akan biasa-biasa saja Padahal hatinya penuh dengan luka, penuh dengan nanah. Kemudian juga di antara tanda hati yang sakit itu adalah Tidak mau dengan gizi-gizi hati yang bermanfaat Jadi diajak memperbaiki hati itu tidak mau Diajak untuk menelan obat-obatnya hati tidak mau Dia lebih memilih hatinya tetap sakit Lebih memilih hal-hal yang membahayakannya dan insya Allah nanti kita akan bahas apa saja gizi-gizi yang bermanfaat untuk hati itu. Itu diantara tanda hati yang sakit. Jadi intinya kalau kita lihat di sini bahwasanya syahwat terjerumus dalam syahwat tapi tidak merasa apa-apa. Terjerumus dalam syubuhat tidak merasa apa-apa. Dia melakukan maksiat ini itu seakan-akan biasa-biasa saja. Dia tidak tahu mana yang hak, mana yang batil, nggak punya ilmu, seakan-akan biasa-biasa saja. bagaimana kemarin telah kita bahas, hati yang sehat, qalbun salim itu selamat dari syubuhat dan syahwat. Lah kalau ini kena syubhat, kena syahwat, biasa-biasa saja. Seakan-akan tidak ada apa-apa, diobati pun tidak mau. Lebih suka hatinya sakit daripada minum obat yang dianggap oleh dia obatnya itu pahit. Daripada minum obat yang pahit itu, jamu yang pahit itu, milih sakit saja. Kemudian setelah itu alamatu sihatil qalb, tanda-tanda hati yang sehat. Jadi ini cara mendiagnosa. Kalau tadi tanda-tanda hati yang sakit mendiagnosa. Biasanya kalau kita sakit badan ke dokter didiagnosa, check up penyakitnya apa. Hati pun juga gitu. Kita perlu mendiagnosa hati Hati saya sakit atau hati saya sehat Apa saja penyakitnya apa saja obatnya, bagaimana cara membuatnya sehat. Tanda hati yang sehat adalah an yartahila 'anid dunya hatta yanzila bil akhirah. Dia pergi meninggalkan dunia sampai singgah di akhirat. Artinya dia fokusnya itu benar-benar adalah akhirat. Di dunia ini dia tidak lebih melainkan seperti seorang musafir. Bagaimana sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih beliau mengatakan kepada sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma kun fid dunya ka'annaka gharib au 'abiru sabil jadilah di dunia Seakan-akan kamu adalah orang asing Atau orang yang sedang lewat Musafir yang lewat Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari Rahmatullahi alaih Jadi hati yang sehat itu Fokusnya adalah akhirat Di dunia ini ibaratnya dia seorang perantau Seorang perantau, seorang musafir Melaksanakan hajatnya saja kemudian pulang kembali ke rumahnya. Jadi berarti rumahnya adalah di akhirat. Rumahnya di akhirat, dia di dunia hanya merantau saja seperlunya. Kalau kita merantau, di perantauan apa yang kita kerjakan? Yang kita kerjakan seperlunya saja. Yang perlu apa? Hajatnya selesai, pulang kembali ke rumahnya. Itu hati yang sehat. Karena itu hati semakin sakit maka semakin mementingkan dunia Sehingga fokusnya adalah dunia, dunia dan dunia Ada sebuah kata-kata yang sangat indah Dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari secara muallak Ya, sahabat Ali mengatakan irtahalatid dunya mudbirah wartahalatil akhiratu muqbilah wa likulli wahidatin minhuma banun fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abnail dunya fa innal yawma amalun wala hisab wa ghadan hisabun wala amal Kata-kata sangat indah dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dunia itu akan ditinggalkan di belakang. Artinya mau tidak mau pasti kita tinggalkan dunia ini. Sedangkan akhirat akan berada di hadapan kita. Mau tidak mau pasti kita menuju ke akhirat. Dunia dan akhirat tersebut masing-masing memiliki anak-anak. Jadilah anak-anak akhirat dan janganlah menjadi anak-anak dunia. Hari ini di dunia adalah beramal, tapi tidak ada hisab, tidak ada perhitungan. Sedangkan besok di akhirat ada hisab, perhitungan tanpa bisa beramal. Subhanallah. Ini nasihat sangat indah dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Jadi kata beliau, mau tidak mau, cepat atau lambat kita akan meninggalkan dunia dan menuju ke akhirat. Dunia punya anak-anak, akhirat juga punya anak-anak. Kamu pilih jadi anaknya siapa? Sahabat Ali mengatakan, jadilah kamu anak-anaknya akhirat. Jangan menjadi anak-anaknya dunia. Karena apa? Sekarang di dunia ini kita berbuat, berbuat, berbuat, nggak ada hisap, nggak ada pembalasan, nggak ada perhitungan. Nanti di akhirat ada hisap, pembalasan, perhitungan dan kita tidak bisa berbuat apapun. Jadi itu tanda hati yang sehat, fokusnya itu akhirat. Dunia ini seperlunya saja. Cari dunia boleh Menguasai dunia boleh Yang penting jangan membuat lalai Dunia bukan untuk dunia Tapi dunia untuk menyampaikan ke akhirat nah, Itu dunia menguntungkan Tapi realita yang ada Kalau sudah kadung cari dunia Lalai Yang terjadi adalah hartanya disimpan Keluarnya cuma sedikit merasa keluarnya amat sangat banyak. Hartanya satu miliar, keluarnya cuman 10 juta. Itu pun merasa sudah mengeluarkan amat sangat besar sekali. Kemudian di antara tanda hati yang sehat, pemilik hati itu selalu kembali kepada Allah, selalu tobat kepada Allah, selalu mendekat kepada Allah selalu bergantung kepada Allah tidak bisa pisah dengan Allah. Terus seperti orang dalam keadaan terjepit dia benar-benar mohon pertolongan. Maka itulah orang punya hati yang sehat bergantung kepada Allah yang tidak bisa dilepas lagi. Ibaratnya orang di tengah lautan kena gelombang, maka dia benar-benar fokus 100% kepada Allah, dia melupakan segala-galanya. Itulah orang yang hatinya sehat, bergantung kepada Allah, tidak bisa pisah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah lebih dia cintai dari segala-galanya. Cintanya Allah lebih diutamakan daripada cinta yang lainnya. Sehingga dia selalu zikir ingat Allah. Orang yang mengaku cinta Allah itu mulutnya selalu komat kamit, selalu zikir. Zikrullah bukan dikir mengingat yang lainnya dan dia juga selalu merasa senang berkhidmat menjadi pelayan-pelayan Allah. Kemudian juga diantara tanda hati yang sehat adalah kalau dia itu punya amalan, punya wirid. Wirid itu amalan yang dilakukan rutin ya. Itu namanya wirid. Kita ini harus punya wirid amalan yang dilaksanakan secara rutin, kontinu, terus-menerus. Wirid itu berupa diantaranya membaca Al-Quran. Misalnya saya satu hari baca Al-Quran satu juz. Nah itu berarti wirid kita. Wirid kita satu hari baca Al-Quran satu juz. Atau juga termasuk wirid itu adalah saya tiap hari harus sholat tahajud. Itu wirid kita. Saya tiap hari harus baca dikir pagi, dikir sore Itu adalah wirid kita Saya tiap hari harus sholat jamaah di masjid lima waktu Sholat qobliyah, ba'diyah dan yang lain-lainnya Jadi wirid itu adalah Amalan-amalan yang kita kerjakan secara rutin Itu namanya wirid Nah orang yang hatinya sehat Kalau seandainya dia terlewatkan Wirid-wirid yang biasa dia baca biasa dia kerjakan tiba-tiba hari itu terlewatkan. Dia tidak membacanya. Ya, dia tidak melakukannya. Maka dia benar-benar merasa sakit dan menyesal sekali, menyesal sekali. Melebihi orang yang pelit yang dia kehilangan harta. Jadi orang pelit kehilangan harta kan dipikiri, dipikiri. Demikian pula orang yang hatinya sehat kalau kehilangan wiridnya kelewatan dipikiri, susah, ketun, menyesal. Aduh, eman, hari ini wirid saya banyak yang terlewatkan. Itu hatinya sehat berarti. Karena itu kita perlu punya wirid. Wirid itu adalah amalan yang dibaca atau dikerjakan rutin macam-macam. Nah, wirid wirid kita apa? Di antara wirid tadi itu yang baca Al-Qur'an, baca dikir dikir, salat, tahajud, sholat duha, sholat sunnah rawatib, ya. Atau juga ya macam-macam lah dan yang lain-lainnya. Kemudian juga di antara tanda hati yang sehat, dia selalu rindu untuk berkhidmah. Berkhidmah itu menjadi pelayan Allah. Dia selalu rindu untuk menjadi pelayan Allah seperti kerinduan orang yang lapar untuk makan dan minum. Jadi orang hatinya sehat itu adalah pelayan Allah. Maka dia tiap hari yang dipikirkan adalah bagaimana hari ini saya benar-benar menjadi pelayan Allah. Yang bisa saya lakukan apa untuk menjadi pelayan Allah. Ya, kita semua adalah pelayan Allah. Salah seorang salafus saleh yang bernama Yahya bin Mu'ad rahimahullahu taala mengatakan, "Man surra bi khidmatillah surratil asya kulluha bi khidmatihi. Barang siapa yang merasa senang menjadi pelayan Allah, maka segala sesuatu itu senang menjadi pelayan Dia. Allahu akbar. Jadi kalau kita senang menjadi pelayan Allah, maka Allah menjadikan segala sesuatu itu senang menjadi pelayan kita. Allahu akbar. Wa man qarrat 'ainuhu billah qarrat 'uyunu kulli ahadin bin Barang siapa yang matanya senang dengan Allah, bahagia dengan Allah, maka semua mata akan senang memandang dia. Balasan sama dengan perbuatan al-jaza min jinsil amal. Jadi kalau kita ingin punya hati sehat, mari kita menjadi pelayan-pelayan Allah yang bisa saya lakukan hari ini untuk menjadi pelayan Allah apa? Ya, macam-macam masing-masing sesuai dengan bidangnya. Kemudian di antara tanda hati yang sehat, an yakuna hammuhu wahidan wa an yakuna fillah yakni fi taatillah. Yang dipikirkan itu cuma satu. Cita-citanya, obsesinya keinginannya, niatnya cuma satu. Apa itu? Yaitu bagaimana saya bisa taat kepada Allah. Jadi pagi itu bangun tidur yang dipikir adalah bagaimana saya bisa taat kepada Allah. Bagaimana hari ini saya isi untuk taat kepada Allah. Yang dipikir cuma itu saja. Bukan berarti nggak boleh kerja cari dunia ya. Kerja cari dunia pun kalau kita niatkan taat menjadi taat. Iya kan? Mencari nafkah untuk keluarga itu ibadah. Mencari dunia, kemudian untuk bantu fisabilillah itu juga ibadah. Yang penting yang dipikir itu adalah bagaimana hari-hari saya adalah hari-hari yang penuh dengan ketaatan. Cita-citanya, obsesinya, pikirannya, niatnya, tujuannya adalah satu, bagaimana saya bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diantara tanda hati yang sehat an yakuna asyahha biwaktihi an yadhaba da'i'an min ashaddin syuhhan bimahli dia amat sangat kikir dengan waktunya untuk hilang begitu saja sia-sia melebihi orang yang amat sangat kikir terhadap hartanya jadi artinya orang yang hatinya sehat itu waktunya tidak mau dibuang cuma-cuma, pelit mau buang-buang waktu. Kikir, jangan sampai waktunya hilang sia-sia. Karena waktu kita ini adalah merupakan rosmal. Waktu ini adalah modal. Kalau orang barat, karena orang barat itu pikirannya hanya materi duniawi sehingga waktu menurut mereka apa? The time is money. Waktu adalah uang. Karena pikiran mereka adalah materi duniawi. Kalau orang Islam, Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala mengatakan al waktu kas Ilam Illam taqta'hu qata'at. Waktu ibarat pedang. Kalau kamu tidak manfaatkan dengan baik akan memenggal lehermu. Jadi waktu Jangan main-main dengan waktu. Kalau kita tidak memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, kita digilas oleh waktu. Subhanallah. Waktu. Karena itu kita nanti di hadapan Allah tidak punya alasan. Karena Allah sudah memberikan kepada kita umur waktu yang cukup untuk berpikir bagi orang yang mau berpikir Allah berfirman di surat Fatir ayat nomor 37 awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fihi man tadakkara wa nadhir fama min nasir bukankah kami telah memberikan kepadamu umur yang cukup untuk berpikir bagi orang yang mau berpikir jadi ini berhubungan dengan ayat sebelumnya ahli neraka setelah masuk neraka Menyesal, keluarkan kami Kami mau tobat, kamu jadi orang baik Lalu Allah berjawab Loh, Kami dulu telah memberikan kamu Umur yang cukup untuk berpikir Kenapa nggak kamu pakai Berapa umur yang cukup itu Ahli tafsir ada beda pendapat Ada yang mengatakan 17 tahun Ada yang mengatakan 18 tahun Ada yang mengatakan 40 tahun Ada yang mengatakan 60 tahun Itu umur yang cukup jadi waktu kita. Karena itu juga Rasulullah Muhammad SAW bersabda di dalam hadith yang sahih riwayat Imam Al Bukhari rahmatullah alaih, "Ni'matani maghbunun fihima kathirum minan nas as-sihhatu wal faragh." Dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu atas keduanya, menyia menganggapnya sepilih membuangnya begitu saja. Apa dua nikmat itu? kesehatan. Al-faram kesempatan, waktu luang. Ini nikmat yang kita sia-siakan. Sehingga kadang orang bingung, aduh saya kebanyakan waktu buat apa ini? Iya, sehingga waktunya dibuat main-main yang sia-sia. Waktu. Kalau kita lihat rukun Islam, rukun Islam itu ada berapa? Ada lima ya. Rukun Islam itu semuanya mengingatkan kita kepada waktu. Yang pertama dua kalimat syahadat, akidah ya. Yang kedua apa? Sholat, Ingat waktu. Ketika kita sholat subuh ya. Terlihat sholat duhur, ah berarti kita sudah melewatkan sekian jam waktu. Sekarang sudah duhur, tadi adalah subuh. Sholat asar, oh sudah berapa jam terlewatkan, sekarang sudah asar. Maghrib, oh berapa jam terlewatkan, sekarang sudah maghrib. Terus. Jadi sholat lima waktu itu mengingatkan kita betapa berharganya waktu, waktu lewat, lewat, lewat. Kemudian juga kalau sepekan sekali Jumatan kita ingat ya Allah, tahu-tahu sudah Jumat, sudah seminggu, sepekan, waktu hilang terlewatkan sepekan, umur kita kurang sepekan. Demikian pula rukun Islam yang berikutnya, apa yang ketiga? Zakat. Zakat kan juga zakat harta setahun sekali. Oh, sekarang sudah keluar zakat lagi. Tidak terasa sudah satu tahun. Ingat waktu lagi. Kemudian juga puasa bulan Ramadan seperti sekarang. Ingat waktu lagi. Ya Allah, baru kemarin Ramadan sekarang sudah Ramadan lagi satu tahun. Demikian pula haji. Tidak terasa Ya Allah sudah haji lagi Setahun terlewatkan Kalau kita melihat para salafus soleh Allahu Akbar Mereka itu benar-benar Memanfaatkan waktu sebaik-baiknya Al-Hasanul Basri Rahimahullahu ta'ala mengatakan Ya benar Adam Innama anta ayyam Iza dahaba yaumun Dahaba ba'duk Wahai anak Adam Kamu itu hanya beberapa hari saja. Kalau hilang lewat satu hari, berarti hilang sebagian darimu. Iya kan? Satu hari lewat, berarti sebagian dari kita sudah hilang. Jadi hakikatnya bukan umur kita ini bertambah, umur kita apa? Berkurang, bukan bertambah. Kemudian juga as-sahabi al-jalil, sahabat yang agung Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Ma nadimtu ala syai'in nadami ala yaumin gharabat syamsuh naqasa fihi ajali wa lam fihi amali." Aku tidak pernah menyesali sesuatu melebihi penyesalanku atas suatu hari yang ketika itu mataharinya terbenam. Yang berarti ajalku semakin berkurang Dan ternyata amalanku tidak bertambah Allahu Akbar Ini penyesalan sahabat Ibnu Mas'ud yang luar biasa Beliau tidak pernah nyesal seperti ini Jadi maghrib matahari terbenam nah Itu beliau paling menyesal Karena apa? Semakin dekat kepada ajal Ternyata amalannya enggak bertambah Kemudian juga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis mengajarkan di antara doa bangun tidur apa? Di samping alhamdulillah ladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur ada lagi Alhamdulillahilladzi radda aliyya ruhi wa afani fi jasadi wa adina li bi dzikrih. Ada juga beberapa redaksi yang lainnya. Segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan kepadaku ruhku dan memberikan afiah kepada badanku dan mengizinkan aku untuk berzikir kepadanya. Maksudnya apa? Alhamdulillah Allah mengizinkan aku untuk hidup hari ini. Ya, kita syukuri hari itu. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala pernah bersumpah dengan umurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surat Al-Hijr 72, la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. La'amruka demi umurmu wahai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan betapa bernilainya umur. Kemudian juga jadi Allah itu kalau bersumpah dengan makhluk boleh ya. Termasuk juga surat wal asri wal asri demi masa dan yang lain-lainnya. Jadi orang yang hatinya sehat itu sangat pelit kalau waktunya terlewatkan begitu saja sia-sia melebihi orang yang pelit kepada hartanya ketika harus kehilangan hartanya. Bagaimana dengan kita? Waktu kita bagaimana? Untuk mainan WhatsApp berapa jam? Mainan BBM berapa jam? Mainan Facebook berapa jam? Mainan Twitter berapa jam? Mainan apa lagi? Game berapa jam? Nonton TV, apalagi sekarang ada sepak bola dunia. Berapa jam? Iya. Waktu kita kita buang cuma-cuma. Padahal nanti setelah mati kita ini semuanya menyesal. Orang kalau mati semuanya menyesal, nggak ada nggak menyesal. Orang baik menyesal, orang tidak baik tambah menyesal lagi. Yang baik menyesal kenapa? Dia menyesal, kenapa kebaikan saya kok tidak maksimal Kok tidak lebih banyak lagi Padahal saya bisa Yang tidak baik menyesal Kenapa saya tidak baik Kenapa dulu saya tidak berbuat kebaikan Jadi itu Jadi kalau selama ini waktu kita masih terbuang cuma-cuma Berarti kita masih hatinya itu sakit Kalau mau bagi waktu Mungkin ada empat cara bagi waktu Yang pertama-tama Kita perlu punya waktu untuk Allah untuk ibadah. Untuk ibadah ya. Kemudian yang kedua, kita perlu punya waktu untuk diri kita sendiri, yaitu untuk bertafakur, untuk muhasabah. Jadi kita perlu ya menyendiri, tafakur, muhasabah. Ini penting merenung. Kemudian yang ketiga, kita perlu punya waktu untuk keluarga. Ya, bercanda dengan anak istri, itu bukan sia-sia, itu adalah kewajiban masing-masing ada waktunya. Karena nggak mungkin kita ngaji terus, keluarga nggak diberi haknya. Istri punya hak, anak juga punya hak. Kemudian yang keempat, waktu untuk santai. Santai juga perlu. Karena kalau kita selalu sungguh-sungguh terus akhirnya bosan. Kalau bosan bubar. Jadi rileks itu perlu relaksasi, olahraga, tamasya. Tujuannya apa? Untuk mempersegar kembali untuk persiapan ibadah setelahnya. Supaya enggak jenuh. Selanjutnya diantara tanda hati yang sehat adalah min alamati sihhatil qalb an yakuna idza dakhala fi sholati dhahaba anhu hammuhu wa ghammuhu bid dunya wa wajada fiha rahatahu wa na'imahu wa qurrata aini wa surura qalbi. Di antara tanda hati yang sehat kalau sudah masuk ke dalam salat. Takbiratul ihram, Allahu akbar. Sumpek-sumpeknya, sedih-sedihnya tentang dunia hilang semuanya, tenggelam di dalam salat. Yang dia rasakan adalah ketenangan, yang dia rasakan adalah kenikmatan, kedamaian, kebahagiaan benar-benar dia puas dengan sholatnya jadi sudah masuk sholat eh, dunianya dibuang dulu dilupakan seperti Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kalau sudah masuk waktu adzan waktu sholat Rasulullah manggil sahabat Bilal beliau mengatakan arihna bis salati ya Bilal wahai Bilal adzanlah kamu senangkan kami dengan sholat Jadikan kami merasa tenang dengan sholat Arihna bis sholat Senangkan kami dengan sholat Kata Ibnul Qayyim Kalau orang sekarang bukan arihna bis sholat Arihna minas sholat Bebaskan kami dari sholat Jadi bukan jadikan kami tenang dengan sholat Tapi bebaskan kami dari sholat Jadi sholat itu nikmat Kalau kita belum bisa merasakan kenikmatan sholat Rugi Sholat itu adalah surga dunia Para ulama mengatakan Di dunia ini ada surga Lalu orang belum pernah masuk ke dalam surga itu Jangan mimpi untuk masuk surga di akhirat Di antara surga dunia adalah itu zikir, sholat Sholat itu nikmat Kalau orang sekarang cari bahagia melalui Melalui apa? Meditasi, yoga Nah kita punya lebih dari itu Kita punya sholat Salat yang khusyuk sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau bersabda wa ju'ilat qurratu aini fi shalah dijadikan permata hatiku ada di dalam salat masuk dalam salat tenggelam sumpek-sumpek dunia kegelisahan hilang semuanya yang ada adalah senang bahagia damai tenang tentram ya sejuk dalam salat kalau belum bisa, usahakan sampai bisa. Kalau tidak bisa, rugi. Kemudian diantara tanda hati yang sehat, Allah yaftur an rabbih. Tidak pernah berhenti daripada ingat Allah. Selalu ingat Allah. Kemudian juga tidak pernah bosan untuk selalu berkhidmat menjadi pelayan-pelayan Allah. Kemudian juga tidak pernah merasa damai dengan selain Allah damainya hanya dengan Allah atau dengan orang-orang yang menjadikan dia itu semakin dekat kepada Allah. Jadi berada dimanapun nggak pernah tenang kecuali yang di sana itu membuat dia ingat Allah, membuat dia semakin dekat kepada Allah. Yang tidak membuat dia ingat Allah, tidak membuat dia dekat Allah, nggak tenang dia itu. Benar-benar merasa kesepian, terasing, merasakan wahsyah. Wahsyah itu adalah ya kesepian yang luar biasa. Kemudian juga di antara tanda hati yang sehat adalah an yakuna ihtimamuhu bi amal a'dhamu minhu bil amal. Nah, ini luar biasa ya. Di antara tanda hati yang sehat itu dia mempunyai perhatian penuh kepada memperbaiki amal. Lebih daripada amal itu sendiri. Jadi maksudnya yang dipikir dia bukan beramal saja. Yang dipikir dia adalah bagaimana amal saya itu baik. Jadi yang dipikir bukan hanya amal. Kalau ngaji Quran ya bukan hanya ngaji Quran, bukan sholat. Yang dipikir adalah bagaimana ngaji saya itu benar, diterima Allah. Bagaimana sholat saya benar diterima Allah. Terus bagaimana caranya? Caranya adalah berupaya untuk ikhlas. Amal nggak ikhlas ya percuma ditolak oleh Allah. Kemudian berusaha untuk mengikuti sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga berusaha amalnya itu tidak asal-asalan, sungguh-sungguh amalnya diperbaiki. Kemudian juga setelah dia beramal, dia tidak ujub, tidak bangga diri. Dia malah merasakan saya bisa beramal itu adalah nikmat dari Allah. Saya bisa beramal ini adalah nikmat dari Allah. Saya nggak bisa apa-apa. Jadi bukan ujub ya, tapi melihat ini adalah nikmat Allah yang menjadikan saya bisa gini adalah Allah. Setelah itu dia masih merasa kurang. Ya Allah, amal saya kok kurang ya. Amal saya kok sedikit ya. Masih banyak dosa-dosa saya. Allahu Akbar. Jadi yang dipikir bukan hanya amal saja. Yang dipikir adalah bagaimana amal saya itu baik. Apa tadi? berusaha ikhlas, berusaha mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berusaha memperbaiki amalnya, tidak asal-asalan. Kalau puasa, jangan asal puasa, karena berapa banyak orang puasa nggak dapat apa-apa. Rubba shaimin hadduhu min suyamihi al wal atosh Berapa banyak orang puasa hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Kemudian juga setelah dia berbuat, setelah dia beramal, dia malah menyaksikan ini adalah nikmat dari Allah. Saya bisa berbuat ini, beramal ini nikmat Allah dan dia merasa selalu kurang. Saya belum berbuat apa-apa, saya belum berbuat apa-apa. Itulah ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, di antara tanda hati yang sehat. Mudah-mudahan hati kita ini hati yang sehat. Allahumma amin. Kemudian setelah itu disebutkan asbab maradil qalb, sebab-sebab sakitnya hati. Ya. Intinya yaitu tadi ya, asyubuhat wasyahawat. Di situ ada hadis riwayat Imam Muslim sangat indah melalui jalan sahabat Hudzaifah Ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda Mari kita dengarkan hadisnya Nabi ini. Ya, mari kita lihat baik-baik. Tu'radul fitanu 'alal qulubi ka'radil hasiri 'udan 'udan. Fitnah, ujian, fitnah, ujian, kerusakan yang buruk-buruk itu akan masuk ke dalam hati ya. Kemudian membu seperti membuat anyaman membuat anyaman kan udan udan. Kalau kita itu satu satu-satu menganyam. Jadi fitnah akan masuk ke dalam hati itu seperti anyaman. Jadi benar-benar menghunjam seperti itu. Jadi fitnah itu segala yang buruk, maksiat dan yang lainnya masuk ke dalam hati dan di hati itu membuat anyaman. Artinya benar-benar menancap. Atau juga diantara maknanya adalah seperti seperti tikar, seperti tikar yang membekas di badan orang yang tidur di atasnya. Kalau kita tidur di tikar, maka kita bangun ada bekasnya. Demikian pula fitnah-fitnah itu akan masuk ke hati dan benar-benar membekas di hati. Fitnah itu artinya sesuatu yang buruk, yang jelek-jelek, ujian, ya, penyimpangan-penyimpangan, maksiat dan yang lainnya. Fa ayyu qalbin ashrabaha nukitat fihi nuktatun sauda. Maka hati mana saja yang memasukkan fitnah itu ke dalam hatinya, maka ternoktah, tertitik di dalam hatinya satu titik hitam. Jadi kalau kita bicara maksiat aja supaya gampang ya. Jadi maksiat itu masuk ke dalam hati benar-benar membekas dan menghunjam seperti anyaman ketika membuat tikar. Nah, sekarang kembali kepada kita. Ini ada fitnah, ada syahwat atau subuhat, penyimpangan-penyimpangan, penyelewengan, kemaksiatan lewat kita serap dimasukkan hati. Maka ada satu titik hitam di hati. Wa ayu qalbin angkaraha nukitat fihi nuktatun bayda. Hati mana saja yang mengingkarinya, enggak mau nerima fitnah itu ditolak. Saya enggak mau ini. Enggak mau masuk hati saya. Hati saya bukan tong sampah. Enggak boleh masuk. Maka tertitik di hatinya satu titik putih. Nah, sekarang kembali kepada kita. Hati kita ini apakah kita masukkan ke dalamnya yang buruk-buruk atau yang baik-baik saja? Jadi hati kita bukan tong sampah. Kalau tong sampah itu semuanya boleh masuk. Kalau hati kita jangan difilter aja. Yang boleh masuk yang baik-baik saja, yang menguntungkan hati saya. Yang membuat hati saya semakin baik, semakin bersih. Oh ini ngotori hati saya, buang, jangan boleh masuk. Jadi begitu masuk satu, satu titik hitam. Kita tolak satu, satu titik putih hatta ta'udal qulubu ala qalbain sehingga pada akhirnya hati terbagi menjadi dua qalbin aswat murbadan kalkuzi mujakhia yang pertama-tama adalah hati yang hitam hati yang hitam seakan-akan seperti gayung yang yang tertelungkup Artinya hati yang benar-benar sudah hitam, dah mati, sudah rusak hatinya. La ya'rifu ma'rufan wa la yungkiru munkaran illa ma asyraba min hawahu. Tidak lagi mengetahui kebaikan, tidak lagi mengingkari kemungkaran kecuali yang sesuai dengan hawa nafsunya. Jadi hati ini hanya mengikuti hawa nafsu. Kebenaran nggak cocok dengan nafsu ditolak. Kebatilan cocok dengan nafsu diterima. Taat enggak seneng dibuang. Maksiat cocok diambil. Wa qalbin abyad la tadurruhu fitnatun madamatis samawati wal ard. Yang kedua adalah hati yang putih yang tidak ada, yang tidak membahayakannya fitnah selama adanya langit dan bumi sudah putih. Otomatis kalau ada keburukan mental sendiri karena memang dia nggak mau nerima. Jadi subhanallah ini hadis yang sangat agung ya. Sekarang kembali kepada kita. Sekali lagi kesimpulannya hati kita jangan dijadikan sebagai sebagai apa? Sebagai tong sampah. Gini hati ya. Gimana? Gini. Ya, bukan tong sampah. Jadi pokoknya ada yang jelek-jelek. Ini jelek. Oh, ini bisa ngotori hati saya ini. Enggak boleh masuk. Ah, pergi sana. Oh ini membersihkan hati saya. Oh saya kalau saya masukkan ini hati saya tambah bersih. Oh ini boleh masuk. Nah, ini penting. Jadi kita punya sikap seperti itu. Nah kembali kepada kita. Kita mau tidak seperti ini. Ini amalan tazkiyatun nufus pembersihan jiwa, penyucian jiwa. Karena setiap detik hati selalu berbolak-balik. Inna qulubal ibad baina usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Hati manusia itu berada di antara dua jari Allah. Allah membolak-balik sekehendaknya. Ya, karena itu di antara doa yang banyak diucapkan oleh Rasulullah Muhammad SAW adalah Ya muqallibal qulub Tabbit qalbi ala dinik Wahai Allah yang membolak-balikkan hati Tetapkan hatiku di atas dinmu Karena hati berbolak-balik Disebutkan di dalam hadis yang sahih hati berbolak-balik melebihi air yang mendidih. Kalau kita godok air mendidih, ya, bagaimana mendidihnya itu? Cepat sekali. Itu hati berbolak-baliknya lebih cepat dari itu. Kemudian juga disebutkan di dalam hadis yang sahih lebih berbolak-balik daripada daripada satu bulu yang diletakkan di tengah padang pasir yang ditiup angin kencang. Bulu satu di tengah padang pasir ditiup angin kencang. Bagaimana bulu itu? Iya. Bolak-baliknya luar biasa. Hati kita lebih berbolak-balik dari itu. Sehingga hati ini sedetik begini, sedetik begini, sedetik begini. Nah, sekarang kembali kepada kita. Sebelum sesuatu kita masukkan hati, dipikir dulu. Oh, ini kalau saya masukkan hati saya, menjadikan hati saya tambah sehat, tambah bersih, tambah dekat kepada Allah. Monggo silakan masuk ahlan wa sahlan. Oh, ini kalau saya masukkan hati saya, Hati saya kotor, ngotori hati ini. Ngotori hati, merusak hati. nggak boleh masuk. Pergi sana. Ya. Jadi kita punya sikap seperti itu. Pergi. Iya. Ada kalanya suka dengan ucapan boleh. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan? Kata Rasulullah kalau orang sholat itu ada setan goda dalam sholat. Di antara godaannya setan itu apa? Meniup di dubur. Mohon maaf ya, di dubur kita setan niup. Setan niup supaya membuat orang jadi was-was. Waduh, keluar apa ndak ini ya? Kayaknya keluar angin tapi ragu-ragu. Kayaknya ada des. Iya. Keluar apa ndak ya? Tapi ragu-ragu dia. Keluar apa ndak ya? Suara ndak ada, bau ndak ada. Tapi kok keluar apa ndak ya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu setan. Setan mengatakan ahdatta, ahdatta, kamu batal, kamu batal, kamu batal. Apa kata Rasulullah SAW? Kamu jawab, kazabta, kamu bohong. Tapi jawabnya jangan dalam sholat. Waladhalin, amin, kamu bohong. Bukan gitu jawabnya ya, sholatnya batal nanti. Kalau di luar sholat tidak apa-apa. Seperti kita puasa, som, diganggu orang, diajak bertengkar, kita jawab, ini soim, aku sedang puasa. Aku tidak mau melayani kamu karena aku sedang puasa. Yang membuat aku tidak melayani kamu, aku puasa. Dilarang gitu. Ya. Jadi seperti itu ya. Kembali kepada hati tadi, pokoknya hal-hal yang tidak baik jangan sampai masuk ke dalam hati. idahnya, hati kita, pikiran kita bukan apa? Bukan tong sampah. Kalau tong sampah itu boleh masuk semuanya. Kalau ini bukan tong sampah yang boleh masuk difilter dulu. Oh, ini mengobati hati saya. Ini menambah hati saya sehat, menambah hati saya hidup, menambah saya dekat kepada Allah. Monggo silakan masuk. Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah. Wah, oh, ini penyakit ini. Ini penyakit ngotori hati saya ini. Pergi sana. Pergi. Ya, kita usir seperti itu. Wallahu alam. Itu dulu. Insya Allah besok kajian kita adalah sumumul qalbi al-arba'ah empat racun hati. Insya Allah, biidznillah semoga kajian kita bermanfaat. Kalau ada pertanyaan monggo silahkan satu dua pertanyaan sekaligus jawaban kuisnya <clears throat> dikumpulkan dulu jawabannya. <clears throat> Ini jawabannya kuis. Kalau ada yang mau tanya silahkan Satu dua pertanyaan Ini kuis semuanya ini Ya kuisnya dulu aja ya Kalau sudah semuanya Saya ambil satu-satu sampai tiga Ada lagi? Tidak ada Sudah ya Hadiahnya kitab-kitab kecil Tapi yang penting adalah Kenang-kenangan Hadiah Kajian Ramadan Ini dari hamba Allah hadiahnya Ya, saya ambil dulu satu. Nama alamat nomor jelas. Namanya Nabilah, Jalan Pisang Agung, nomor HP sekian-sekian. Macam-macam hati ada tiga, hati yang sehat, hati yang mati, hati yang sakit. Ya, betul sekali. Ini dapat buku yang di atas, judulnya Inilah Jalanku. Kemudian berikutnya buku yang kedua keutamaan dan kewajiban mempelajari bahasa Arab. Nah ini yang dapat harus belajar bahasa Arab ini. Karena belajar bahasa Arab itu wajib. Al-Imam Syafi'i mengatakan ta'allumul arabiyyah wajibun ala kulli muslimin. Belajar bahasa Arab itu wajib atas setiap orang Islam. Hmm. Nama alamat nomor HP Nama Rusdi Tanjung Cangkringan nomor HP sekian-sekian Hati yang sehat Hati yang mati Hati yang sakit Betul? Monggo Sekarang yang ketiga Rambu-rambu dakwah tujuh kaidah emas amar ma'ruf nahi mungkar karya Dr. Hamud bin Ahmad Ar-Ruhaili. Ya. Nama Taqiyuddin Ahmad Jalan Raya Sawo Jajar Nomor sekian HP sekian-sekian Tiga macam hati Hati yang sehat, hati yang mati, hati yang sakit Betul Ya Alhamdulillah sudah habis bukunya Kalau ada yang mau tanya monggo silakan <clears throat> Tertulis saja pertanyaannya Atau kalau tidak ada pertanyaan Saya kira cukup <clears throat> Kita tutup saja dengan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala Bagaimana biasa kita doa dengan doa tutup majelis yang biasa dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan para sahabatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Allahumma qsim lana min khasyyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا يا الله Puja dan puji kami panjatkan hanya kepadamu ya Allah Kami memujimu ya Allah dengan membawa semua namamu yang maha indah dan semua sifatmu yang maha tinggi. Ya Allah, kami berada di rumah di antara rumah-rumahmu ya Allah. Puasa Ramadan menjelang maghrib, kami baru saja mengadakan pengajian ya Allah. Kami sekarang berdoa kepadamu. Kami yakin Engkau mendengar kami. Engkau melihat kami dan Engkau mengabulkan doa-doa kami. Ya Allah, curahkan salawat dan salammu kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad Ya Allah berikanlah kepada kami bagian dari rasa takut kepadamu Yang dengan rasa takut itu ya Allah bisa menghalangi kami daripada berbuat maksiat kepadamu Ya Allah berikanlah kepada kami bagian daripada ketaatan kepadamu Yang dengan ketaatan itu ya Allah kami bisa mencapai ke syurgamu Ya Allah Berikanlah kepada kami bagian daripada keyakinan ya Allah Kami yakin ya Allah Sehingga dengan keyakinan itu Semua musibah-musibah dunia Terasa ringan atas kami Ya Allah Jadikanlah kami mampu menikmati pendengaran kami ya Allah Pendengaran kami sehat, kuat Mendengarkan yang baik-baik Dan mengambil pelajaran dari apa yang kami dengar Ya Allah jadikanlah kami mampu menikmati penglihatan kami ya Allah penglihatan kami sehat, kuat, melihat yang baik-baik dan mengambil pelajaran dari apa yang kami lihat. Ya Allah, jadikanlah kami mampu menikmati semua anggota tubuh kami, ya Allah. Anggota tubuh kami semuanya Engkau beri kesehatan, Engkau beri kebaikan untuk taat mengabdi kepadamu, ya Allah. Jadikanlah semua itu ada pada kami selama kami hidup sampai kami meninggal dunia nanti, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah pembalasan kami atas orang-orang yang mendolimi kami ya Allah Kalau ada orang mendolimi kami ya Allah Pembalasannya kami serahkan kepadamu Tolonglah kami atas orang-orang yang memusuhi kami ya Allah Kalau ada orang memusuhi kami ya Allah Tolonglah kami, tolonglah kami ya Allah Ya Allah Jangan kau jadikan musibah kami menimpa agama kami ya Allah Jangan sampai agama kami rusak ya Allah Ya Allah Jangan kau jadikan dunia cita-cita terbesar kami dan puncak ilmu kami ya Allah Jadikanlah cita-cita terbesar kami adalah akhirat Ilmu kami adalah ilmu-ilmu akhirat ya Allah Ya Allah Jangan kau jadikan berkuasa atas kami Siapa saja yang tidak menyayangi kami ya Allah Berilah kami pemimpin yang menyayangi kami ya Allah Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal-afiyah wal-mu'afata ad-da'ima fid-din wad-dunya al-akhirah اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأولادنا وأهلنا وإخواننا وأخواتنا وأسرتنا وأقربائنا وجميع المسلمين من النار اللهم أعتق رقابنا ورقابهم من النار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم ارزقنا الثبات والاستقامة اللهم أمتنا على الإسلام والسنة يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم توفنا وأنت راض عنا اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم ارزقنا قلوبا سليمة وطهر قلوبنا تطهيرا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم يا الله بمبن kami sampai akhir hayat kami ya